كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات الإخوان والأخوات rahimakumullah pada malam hari ini kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan karunia-Nya kita dapat kembali berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Sebagaimana biasa kajian rutin kita yang insyaallah hari ini tanggal 5 Agustus 2010 atau tanggal 25 Sya'ban 1431 Hijriah pertemuan kita terakhir sebelum bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada malam hari ini ya sebenarnya Ustadz sudah cukup banyak tahu tentang masalah e, pembahasan Ramadan yang mungkin ya sudah disampaikan oleh beberapa ustadz kita tentang yang berkaitan dengan Ramadan. Tentunya kalau kita berbicara tentang Ramadan ini pembahasannya cukup luas sekali. Cukup luas sekali. Dan perlu kita mempelajarinya dengan bertahap. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab-kitab hadis para ulama ahli sunnah wal jamaah mereka mengarang kitab hadis dan mereka memberikan bab atau pembahasan khusus berkaitan dengan puasa kita siam baik di dalam sahih Bukhari kemudian disarahkan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab Fathul Bari baik di dalam sahih Muslim yang yang disarah oleh Imam Nawawi dalam minhajnya baik yang dikarang oleh a'immatul hadis yang lain a'immatul kutubus al-arba'ah kutubus sunan al-arba'ah Ibnu Majah Abu Dawud Ibnu Majah Tirmizi dan Nasa'i dan kitab-kitab a'immatul hadis yang lain musnad Imam Ahmad musannaf Abdul Razak, ya sahih Ibnu Khuzaimah Mu'jam atau brani dan lain-lain daripada kitab para ulama hadis. Mereka memiliki judul yang telah mereka berikan kepada kitab mereka masing-masing tentang masalah puasa. Begitu juga kalau kita lihat kitab-kitab yang lain yang berkaitan dengan di luar pembahasan hadis tetapi kitabnya adalah kitab fikih yang diambil daripada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang di diistilahkan oleh para ulama alul hadis dengan kitab fikih hadis seperti Naulul Autar yang dikarang oleh Imam Syaukani kemudian juga kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al Asqalani kemudian disarah oleh ya di dalam Subul Salam kemudian juga kitab eh, matul Hadis yang lain seperti Umdatul Ahkam dan kitab-kitab hadis yang lain. Dan bahkan juga ada karangan-karangan khusus yang kalau kita lihat yang di zaman sekarang itu banyak sekali. Ulama-ulama mutaakhirin yang hidup pada zaman sebelum kita ya berapa berapa abad sebelum kita dan juga sampai pada zaman kita sekarang seperti kitab ya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala majalis Ramadan. Ya, majelis-majelis pada bulan Ramadan yang ini merupakan hasil daripada ceramah beliau, pengajian beliau di Masjidil Haram karena beliau di masa hidupnya setiap 10 hari terakhir beliau iktikaf di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah dan memberikan pengajian yang berkaitan dengan Ramadan atau yang lainnya. Itu mulai dari hari pertama beliau masuk masuknya pada malam yang ke-20 sesudah sholat tarawih kalau kita lihat sholat tarawih di sana ya eh, sekitar jam 10 sudah selesai sholat tarawih mulai dari jam 8 ya satu juz satu malam kemudian sesudah itu mungkin jam 11 baru beliau mulai taklimnya halakah ilmiahnya di Masjidil Haram kemudian sesudah sholat subuh jadi dua kali dalam satu hari dan satu malam dan kumpulan majelis-majelis beliau itu dibukukan dan dicetak di dalam kitab bahasa Arab yang judulnya Majalis Ramadan dan sudah ada terjemahannya. Kemudian juga kitab-kitab para ulama aimatul eh, ahli sunnah yang wal jamaah yang lain seperti Syekh bin Bas atau Syekh Albani di dalam kitab-kitab beliau tentang masalah Ramadan atau murid-muridnya seperti Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Asari dengan Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahumullah taala sifat saumin nabi sifat puasa nabi sallallahu alaihi wasallam atau kitab-kitab yang uh, ditulis banyak sekali ya kalau kita lihat tidak terhitung jumlahnya banyak sekali yang berkaitan dengan Ramadan jadi di sini tentunya Ustaz akan menyampaikan beberapa hal yang penting yang berkaitan dengan Ramadan kemudian seterusnya kita anjurkan kepada seluruh ikhwan dan akhwat untuk ya lebih memperdalam ilmunya yang berkaitan dengan Ramadan e, diambil dari bacaan-bacaan kitab yang lain. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari hadis sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda talabul ilmi faridatun ala kulli muslim menuntut ilmu wajib hukumnya fardu bagi setiap kaum muslimin dan para ulama tentunya lebih rinci membahas wajib di tentunya kita mengetahui dalam hukum fikih ada fardu ain ada fardu kifayah Fardu ain itu wajib kepada setiap pribadi kita. Harus kita memiliki ilmunya, harus kita mempelajarinya, tidak boleh tidak. Tidak ada alasan kita tidak mengetahuinya. Khusus yang berkaitan dengan masalah amalan ibadah kita setiap hari. Khusus yang berkaitan dengan amalan kita yang berkaitan dengan akidah karena akidah adalah merupakan asas pondasi dari diterimanya amalan kita yang lain. Pelajari akidah, pelajari tauhid, bagaimana kita cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, di dalam perbuatan Allah, di dalam uluhiyahnya, di dalam perbuatan hambanya, di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun fardu kifayah ya, ini tentunya bagi orang-orang yang khusus yang mereka mendalami ilmu agama seperti para ulama atau orang yang sudah menggeluti ilmu agama mulai dari kecil dan dia teruskan perjalanan hidupnya untuk mempelajari ilmu agama dan memperdalamnya. Dan hukum bagi mereka adalah fardu kifayah yang lebih rinci lagi dari perkara-perkara yang umum. Adapun perkara yang umum maka sifatnya fardu ain setiap pribadi kita, termasuk yang berkaitan dengan puasa. Karena setiap kita akan berpuasa. Setiap kaum muslimin dan muslimah berpuasa, maka wajib bagi kita untuk mengetahui ilmu tentang puasa. Wajib ya apabila dikerjakan berpahala ditinggalkan berdosa. Ketika kita tidak memiliki ilmu tentang puasa, tidak tahu bagaimana cara menghadapi puasa atau kiat-kiat menghadapi bulan Ramadan, maka kita akan berdosa. Jatuh kita kepada dosa dan kesesatan. Menuntut ilmu wajib. Di dalam hadis yang lain yang hadis ini juga dicantumkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadus Salihin. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wa alimun au muta'allimun. Ketahuilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya dunia ini terlaknat jadi hukum asalnya dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mal'unun ma fiha, terlaknat apa yang ada di atas permukaan bumi, apa yang ada di dalamnya. Dan lebih dikhususkan lagi yaitu kepada jin dan manusia. Kalau seseorang tidak ingin mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah satu daripada empat orang yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam illa zikrullah pertama sekali yaitu orang yang berzikir kepada Allah selalu lisannya basah dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala hatinya selalu mengingat Allah maka dia selamat daripada laknat Allah. Kemudian wa mawalahu dan ketaatan yang di dalamnya. Kalau kita tidak mentaati Allah, kita melanggar perintah Allah, kita mengerjakan larangan Allah, berarti kita akan terlaknat sepanjang hidup kita sampai kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa alimun dan orang yang berilmu Orang yang berilmu dia akan terbebas dari laknat Allah. Orang yang berilmu kemudian menyampaikan ilmunya, kemudian au atau dikatakan di sini muta'allimun yang belajar menjadi murid. Kalau tidak bisa dia menyampaikan ilmu, kalau dia tidak seorang yang alim, maka hendaklah dia paling kurang menjadi orang yang belajar menuntut ilmu, muta'allim. Maka kalau kita tidak mendapatkan hari-hari kita berada di dalam empat perkara ini, maka kita termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman di dalam surat Wal Asri dan selalu kita baca ada tiga ayat. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal asri demi masa." Masa adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah atas ciptaannya. Demi masa, demi zaman, ya mulai daripada zaman ini ada, mulai daripada keberadaan manusia, mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti hari kiamat, maka kehidupan manusia pada zaman yang telah disebutkan tadi adalah dikatakan masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian pasti. La di situ lam litakid menunjukkan pasti kata Allah pasti kalian manusia berada di dalam kerugian. Tadi kita bacakan sebelumnya sebelumnya bentuknya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dijelaskan dengan ayat bahwa manusia berada di dalam kerugian kecil dia, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan, siapa saja yang yang namanya manusia, mereka berada di dalam kerugian. Maka kalau kita ingin melepaskan diri kita, dikatakan kita tidak merugi di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya ilal lazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka orang-orang kafir adalah mereka orang yang merugi wa amilus salihat kemudian tidak cukup hanya beriman di dalam hati mengucapkan dengan lisan akan tetapi juga diamalkan dengan perbuatan wa amilus salihat dan mengamalkan amalan-amalan yang saleh dan itu kita ketahui daripada definisi para ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang masalah iman tasdiqun bil qalbi pembenaran di dalam hati ya wa nutqu bil lisan diucapkan dengan lisan wa amalun bil arkan atau bil jawarih yaitu diamalkan dengan perbuatan baru dikatakan seorang itu adalah seorang mukmin beriman tidak bisa dia mengatakan dia beriman atau tertulis di dalam ya KTP-nya dia seorang Islam atau dia mengucapkan saya beriman saya bersahadat dan sementara dia tidak mengamalkan Islam Ilaladina amanu amilus Salihat. Kemudian yang berikutnya adalah ya yaitu mendakwahi ilmu yang kita dapatkan. Wa tawasau bil yaitu kita saling mewasiati satu sama lain saling mengingatkan, saling amar ma'ruf nahi mungkar, saling berdakwah, menyampaikan kebenaran. Ya, kemudian setelah itu sabar dan kita sabar terhadap cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan dakwah kita. Makanya para ulama mengambil kesimpulan di dalam ayat yang sangat ya pendek ini tiga ayat tetapi memiliki makna yang sangat dalam sampai Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ya a'immatu ahli sunnah wal jamaah kita mengetahui seorang pemimpin imam mazhab yang besar Beliau mengatakan kalau seandainya tidak ada surat yang lain diturunkan kecuali surat Al-Asri maka cukuplah bagi manusia. Untuk memberikan peringatan bagi manusia bahwa mereka berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang berikutnya. Maka para ulama mengatakan wajib bagi setiap kita kaum muslimin dan muslimah ya untuk mempelajari atau untuk mengetahui empat perkara. Pertama sekali ilmu ya ilmu tentang Allah tentang Rasulnya tentang Islam dengan dalil-dalilnya ma'rifatullah wa ma'rifatul nabiyhi wa ma'rifatul Islam bil adillah ilmu itu hanya ada tiga yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala sepakat ijma para ulama ilmu yang berkaitan tentang Allah pengenalan tentang Allah, kemudian ilmu yang berkaitan tentang Rasulullah, sunnah-sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan ilmu tentang Islam yang sangat luas ini dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua al-amalu bihi beramal dengannya dengan ilmu tadi. Kemudian dakwah tu ilaih mendakwakan ilmu tersebut. Kemudian as-sabru ala azab dan sabar terhadap ujian yang dia terima di dalam mendakwahi dakwah yang benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya apabila seseorang mengamalkan suatu perbuatan tanpa ilmu, apabila dia berpuasa tanpa ilmu, dia hanya masuk di dalam bulan Ramadan tidak mengetahui bagaimana hukumnya, apa yang harus dia persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan dan apa yang harus dia lakukan di dalam bulan Ramadan sampai akhir Ramadan, maka dia adalah orang yang merugi. Maka dia adalah orang yang sesat Tidakkah kita pernah membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang selalu kita baca di dalam surah Al-Fatihah? Menjadi rukun salat. Kalau tidak dibaca maka tidak sah salat kita. Kita baca pada akhir ayat waladzallin. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada jalan yang sesat, orang-orang yang sesat yang ditafsirkan oleh para ulama mereka adalah orang-orang Nasoro. Kenapa mereka dikatakan sesat? Karena mereka beramal tanpa ilmu Para ulama salaf mengatakan barang siapa yang beramal dari umat Islam, dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ilmu, bahwa syahbihun bin nasara, maka dia samalah diumpamakan, diserupakan dengan orang-orang Nasara yang beramal tanpa ilmu. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah taala di dalam kitab Sahih Bukhari, kitab yang paling sahih sesudah al Quranil Karim membawakan satu bab yang selalu dibawakan oleh para ulama babul ilmi qabla al wal amal bab pembahasan tentang ilmu hendaklah seorang itu berilmu sebelum berkata dan berbuat apapun yang akan kita katakan dan apapun yang akan kita lakukan khususnya yang berkaitan dengan bulan Ramadan maka kita harus memiliki ilmunya harus kita memiliki ilmu yang berkaitan tentang bulan Ramadan Baiklah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus sebenarnya memperhatikan bulan Ramadan? Kenapa kita harus ya memuliakan bulan Ramadan? Kenapa kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala siang dan malamnya memiliki keutamaan yang sangat besar melebihi daripada 11 bulan yang lain mulai dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9 dari pada bulan Hijriah. Oleh sebab itu sedikit banyaknya kita harus mengetahui bagaimana kita menghadapi tamu yang mulia ini. Kita katakan bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang mulia dan beliau ya, adalah tamu kita yang agung lagi mulia. Timbul pertanyaan bagi diri kita masing-masing kalau seandainya kita kiaskan atau kita analogikan kepada perkara dunia kita. Bagaimana seandainya kita akan kedatangan tamu yang mulia? Beberapa hari lagi sudah diberitahu kepada kita bahwa kita akan kedatangan tamu. Tamu yang mulia, tamu yang agung, tamu yang memiliki kedudukan yang tinggi. Bagaimana perasaan kita kalau seandainya yang akan mendatangi kita presiden, menteri, gubernur, atau ulama-ulama besar, atau orang tua yang ya sudah lama kita tidak bertemu dengannya, keluarga dekat atau teman-teman dekat kita yang sudah sekian tahun tidak bertemu, tentunya kita akan memiliki persiapan. Akan kita sambut dengan meriah, dengan gembira, dengan memberikan pelayanan yang maksimal. Ini di dalam urusan dunia. Apalagi di dalam urusan akhirat, tamu yang agung adalah yang membawa keberkahan, yang membawa hadiah, yang membawa faedah, yang mengantarkan kita kepada surga yang mengampunkan dosa kita, yang menyelamatkan kita daripada api neraka, yang memberikan keutamaan yang sangat banyak bagi kita kaum muslimin dan muslimah. Maka sudah sepantasnya kita menyambut bulan Ramadan dengan sambutan yang meriah, sambutan yang menggembirakan, sambutan yang sangat merindukan seorang atau suatu yang sudah lama tidak bertemu, sudah 11 bulan yang lalu kita tinggalkan atau dia meninggalkan kita dan dia akan bertemu kembali dengan kita. sesungguhnya ini adalah suatu berita yang gembira. Maka seorang mukmin, seorang yang beriman, apabila dia mengetahui datangnya bulan Ramadan, maka dia bergembira. Bergembira. Bahkan kalau bisa dia menginginkan setiap bulannya akan dijadikan bulan Ramadan. Karena begitu rindunya dia bertemu dengan kekasihnya, dan sudah barang tentu kita harus memiliki persiapan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Maka kita katakan secara ringkas apa persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Pertama sekali yaitu ilmu seperti yang telah kita sampaikan. Ya, ilmu dan kita telah sampaikan pada awal kita harus memiliki ilmu apabila kita ingin berkata dan berbuat sesuatu amalan. Maka kita harus berilmu. Kemudian yang kedua yaitu tidak lepas daripada permasalahan yang sangat penting diterimanya ilmu dan amalan kita yaitu ikhlas. Ilmu kita sandarkan kepada Al-Quran dan kita pelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mengikuti sunnah di dalam amalan hukumnya wajib. Kalau kita tidak beramal sesuai dengan sunnah maka amalan kita tertolak. Kemudian dengan keikhlasan, ya jaga keikhlasan kita di dalam melakukan suatu amalan. Apalagi ibadah bulan suci Ramadan adalah ibadah yang sangat besar. Jangan ada unsur keterpaksaan kita puasa pada bulan Ramadan Begitu juga kita salat malam, qiyamul lail, salat tarawih. Jangan ada apalagi kita sudah dewasa, kita sudah bisa berpikir, mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Jangan kita berpuasa karena ingin dilihat oleh orang, ingin dipuji oleh orang. Begitu juga salat malam kita. Begitu juga ibadah-ibadah kita yang lain di dalam bulan Ramadan. Jangan kita berpuasa karena ingin diberikan sesuatu oleh orang tua kita. Kalau anak-anak tidak ada masalah. Makanya sebagian para ulama mengatakan apabila anak-anak mereka diajarkan untuk berpuasa ya, maka tidak ada salahnya apabila mereka diberikan motivasi dengan hadiah. Karena mereka belum sampai balik. Ya, dan mereka masih diberikan motivasi dengan diberikannya beberapa hadiah atau misalnya motivasi apabila misalnya kamu penuh puasa satu bulan penuh ya maka nanti misalnya abi atau bapak belikan sepeda ya atau belikan ini dan belikan itu yang baik ya atau nanti diberikan baju hari raya ini nggak ada masalah motivasi ya dan para ulama membolehkan motivasi kepada anak-anak kecil dalam rangka untuk E, memberikan semangat mereka untuk beribadah, untuk beramal. Tetapi apabila mereka sudah balik, sudah dewasa, dihentikan memberikan hadiah-hadiah seperti ini karena kalau sudah terbiasa memberikan seperti ini apabila tidak ada maka dia tidak akan mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Maka kita sebagai kaum muslimin dan muslimah yang telah diberikan beban taklif di dalam Islam telah balik kita maka perhatikan keikhlasan kita di dalam beramal ya di dalam beramal khususnya di dalam melakukan amalan-amalan di dalam bulan Ramadan ikhlas adalah merupakan suatu perkara yang sangat penting dan perhatikanlah bagaimana masalah ikhlas ini sangat ditekankan oleh Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan dicontohkan oleh para ulama salaf kita mengatakan salah satu yang bisa merusak keikhlasan adalah ria. Menampakkan amalan ingin dilihat dan dipuji atau diperdengarkan oleh orang lain sehingga kita ya mendapat nama, mendapat pujian orang. Maka kita akan pisahkan di sini. Kita diperintahkan untuk menyembunyikan amalan, tetapi ada amalan-amalan itu yang tidak bisa disembunyikan harus kita siarkan, harus kita nampakkan seperti sholat berjamaah. Tidak ada orang beralasan dia tidak mau sholat berjamaah bagi laki-laki dengan alasan kalau saya pergi ke masjid nanti saya ria. Ini tablis iblis, merupakan tipu daya setan. Kalau ada orang beramal dan amalannya harus terang-terangan sesuai dengan syariat, tidak boleh disembunyikan. Sholat berjamaah, sholat tarawih, ya dan amalan-amalan yang lain yang harus dinampakkan puasa ya dari satu sisi dinampakkan dan dari satu sisi lain disembunyikan apalagi amalan-amalan yang tidak dijelaskan atau tidak dianjurkan kita untuk menampakkannya, maka kita sebenarnya harus menyembunyikan amalan kita. Perhatikan di sini ada beberapa riwayat daripada salafus saleh mereka selalu menyembunyikan amalan ibadah mereka karena khawatir akan membahayakan diri mereka. Hamad bin Zaid menceritakan kepada kita tentang seorang tabi'in yang mulia bernama Ayub As-Sikhtiyani. Beliau mengatakan pada saat menyampaikan hadis yaitu Ayub As-Sikhtiyani rahimahullah taala kadang-kadang kadangkala hati beliau luluh maksudnya dia membaca suatu hadis maka terasa hatinya tersentuh Kemudian beliau menangis. Di hadapannya ada murid-muridnya. Beliau segera memalingkan wajahnya dan berdehem seraya berkata, supaya tidak diketahui bahwa beliau menangis. Dia mengatakan betapa beratnya pilek yang kuderita. Mungkin nampak ingusnya keluar karena nangisnya. Dia mengatakan betapa beratnya pilek yang aku derita seolah-olah beliau sedang pilek padahal beliau hendak menyembunyikan tangisnya. Muhammad bin Wasi' berkata aku telah berjumpa dengan kaum salaf di antara mereka ada yang tidur satu bantal dengan istri. Si istri tidak mengetahui air mata yang mengucur deras dari si suami hingga membasahi bantal. Sampai istrinya sendiri tidak mengetahui. Aku juga bertemu dengan sebagian mereka yang menangis bercucuran air mata ketika berada dalam sab salat. Namun hal itu tidak diketahui oleh orang-orang yang berada di sampingnya. Sebelah dia langsung tidak tahu. Ayat as juga yang telah kita sebutkan tadi selalu mengerjakan salat malam dan beliau menyembunyikan amalan tersebut hingga pada waktu subuh. Kemudian telah sampai waktu subuh, maksudnya beliau salat tahajud sampai waktu subuh. Beliau mengangkat suara seolah-olah beliau baru bangun ketika itu. Mungkin dia katakan e, bangun tidur kan. Jadi supaya di, tidak ketahuan dia lagi salat malam. Ya, sepanjang malam dia salat. Seperti itu. Ya. Ibnu Abi Adi berkata Daud bin Abi Hindin senantiasa berpuasa selama 40 tahun puasa sunat. Namun hal itu tidak diketahui oleh keluarganya. fatalnya beliau adalah seorang penjahit. Beliau selalu membawa bekal makan siang. Dalam perjalanan beliau menyedekahkan makanan itu hingga beliau kembali pada sore hari dan berbuka bersama keluarga. Sufyan ats rahimahullah taala berkata, telah disampaikan kepadaku dari kaum salaf bahwa seorang hamba senantiasa beramal secara tersembunyi tidak diketahui oleh orang banyak namun setan senantiasa membujuk rayunya hingga ia mengamalkannya secara terang-terangan ia tampakkan pada orang banyak demikianlah setan terus menggodanya hingga ia senang amalnya dipuji orang akhirnya ia terbiasa beramal karena ria ini harus hati-hati kita perhatikan amalan kita wahai kaum muslimin dan muslimah dirahmati oleh Allah keikhlasan Keikhlasan adalah merupakan suatu yang sangat berat. Tetapi kita harus me melatih diri kita. Ya, tidak ada yang tidak bisa kalau kita selalu latihan. Dalam perkara dunia, perkara olah, olahraga dan lain-lainnya, keahlian-keahlian pasti orang itu bisa berhasil dan bisa melakukan suatu perbuatan dan ahli di dalam melakukannya apabila dia sudah biasa melakukannya. Dibiasakan, dilatih. Nah, makanya kita harus ikhlas di dalam melakukan amalan ibadah kita khususnya di dalam bulan Ramadan. Kemudian juga tidak kalah pentingnya kita untuk menghadapi bulan Ramadan ini karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tanggal 25, belum tentu kita akan sampai pada tanggal 1 Ramadan. Sekarang tanggal 25 Sya'ban. Oleh sebab itu banyak berdoa kepada Allah karena doa merupakan salah satu ya yang menentukan takdir kita. Makanya disebutkan di dalam hadis yang sahih, la yuraddul qadar illa doa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Kita tidak tahu kapan kita hidup dan kapan kita mati, sampai kapan kita hidup dan kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita sangat berharap ya kita dapat masuk di dalam bulan Ramadan. Puasa, salat malam, membaca Al-Qur'an, bersedekah dan amalan-amalan ibadah yang lain Ya, sampai akhir Ramadan bahkan kita selalu berdoa kepada Allah untuk diberikan kekuatan. Karena banyak orang yang berpuasa tetapi tidak diberikan kekuatan oleh Allah untuk beribadah. Kita selalu berdoa kepada Allah untuk sampai kepada maksud kita yang sebenarnya. Inilah yang sebenarnya harus kita perhatikan di dalam masalah kita menghadapi bulan Ramadan. Ya, adapun kesalahan-kesalahan yang banyak juga dilakukan oleh kaum muslimin yang tidak kalah pentingnya yang harus kita sampaikan karena di dalam Islam itu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kita mengajak orang kepada kebaikan, kita mengajak orang untuk beramal baik, menceritakan tentang keutamaan-keutamaan, begitu juga kita sebaliknya harus memperingatkan manusia dari kerusakan, dari kesesatan, dari keserikan, dari bid'ah. Ini merupakan dakwah para nabi dan rasul, merupakan dakwah ahlus sunnah wal jamaah, merupakan dakwah para ulama tidak ada mereka hanya berdakwah amar ma'ruf mengajak orang kepada kebaikan sementara kemungkaran dibiarkan nggak ada. Mereka selalu berbarengan dakwah mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu juga kita di dalam dakwah kita. Ya, maka kita lihat banyak para dai atau mubalik atau penceramah selalu mengajak orang kepada kebaikan. Mengajak orang kepada sholat, pentingnya sholat, sholat berjamaah ini dan itu dan segala macam keutamaan ini dan itu motivasi. Tetapi kadang-kadang dan bahkan kita lihat banyak dari mereka yang tidak memperingatkan manusia atau kaum muslimin dari penyimpangan mereka dengan berbagai macam alasan seperti misalnya takut berpecah belah, takut masyarakat lari dan segala macam. Ini tidak bisa karena kalau dibiarkan manusia di dalam kesesatan mereka maka mereka selamanya sesat. Itulah dakwah yang benar sebenarnya. Maka tidak benar kalau ada orang yang menyampaikan atau melarang orang dari kemungkaran dikatakan memecah belah umat. Kok Ustadz selalu mengatakan ini syirik, bid'ah segala macam, suka membid'ahkan orang, suka mengatakan orang syirik, suka mengatakan ini kufur dan segala macam. Kenapa kita sampaikan supaya antum-antum sekalian tidak jatuh kepada kesyirikan. Supaya antum-antum sekalian tidak jatuh kepada perkara-perkara yang menyelisihi Islam, yang menyelisihi sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang berkaitan dengan masalah Ramadan sebelum Ramadan sudah mulai orang melakukan maksiat, melakukan sesuatu yang menyelisih sunnah. Yang seharusnya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala salah satu kiat juga menghadapi bulan Ramadan banyak beristighfar dan bertobat. Karena kita akan menghadapi bulan yang suci. Maka kita harus bersihkan hati jiwa kita dari kotoran-kotoran noda dosa yang begitu banyak kita lakukan. Bertobat kepada Allah, beristighfar. Bukan kita tambah, semakin dekat kepada Ramadan semakin bertambah dosa kita. Seperti yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin yang juga termasuk pembahasan kita pada pertemuan yang lalu yaitu banyaknya kaum muslimin yang mereka mengatakan ini adalah merupakan salah satu yang disyariatkan di dalam Islam kebiasaan ziarah kubur sebelum datang bulan Ramadan dan diwajibkan oleh sebagian mereka dan kalau tidak ziarah maka dianggap Ramadannya tidak benar atau tidak sempurna nanti amalan ibadah Ramadannya. Kuburan orang tua, apalagi beberapa hari yang lalu Ustadz baca koran atau juga ada berita, itu beberapa tempat seperti di Palembang, di Jogja ada beberapa tempat, itu sengaja mengunjungi kuburan wali-wali katanya. Sebelum datangnya bulan Ramadan ini amalan bid'ah, menyelisih sunnah, dan kita telah bahas pembahasan sebelumnya secara rinci bagaimana sebenarnya ziarah kubur menurut syariat Islam. Yang benar bagaimana, yang salah bagaimana. Dan salah satunya kalau ditentukan dan diwajibkan dan diharuskan. Sementara pada hari-hari yang lain tidak dilakukan. Pada bulan-bulan yang lain tidak dilakukan. Hanya dilakukan sebelum datang bulan Ramadan. Ini jatuh pada perkara bid'ah perkara yang menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Apalagi ada unsur-unsur di situ syirik meminta pertolongan kepada wali yang telah meninggal atau orang-orang yang soleh meminta ini dan itu dan segala macam. Ini lebih parah lagi. Ya, kemudian juga ada tradisi maaf-maafan. Ini nggak ada. Coba lihat di dalam sejarah ya, hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, para tabiin, asba tabiin, para ulama ahlu sunnah wal jamaah, bukan ulama-ulamaan, ya, bukan ulama-ulama gadungan atau buatan, tapi ulama ahlu sunnah wal Coba dilihat, kaji, baca kitab yang berbahasa Arab langsung dari kitab-kitab mereka nggak ada disyariatkan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin khususnya di negeri kita ini. Bermaaf-maafan itu tidak mesti sama dengan ziarah kubur. Disyariatkan. Tidak boleh kita katakan tidak disyariatkan. Sama dengan maaf-maafan. Kita mengatakan disyariatkan di dalam Islam. Bahkan ya menjadi suatu amalan ibadah tetapi apabila ditentukan pada waktu yang khusus dan harus hanya sebelum bulan Ramadan bermaaf-maafan supaya hilang dosanya ya sebelah bulan nggak pernah maaf-maafan biar aja terus berkelahi bertengkar ya ini tidak benar cara-cara yang seperti ini tidak benar. Ya, ini cara-cara untuk menghadapi bulan Ramadan yang menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ada acara-acara yang tertentu yang dikatakan adat tetapi dikatakan syariat. Adat baru bisa dikatakan ya syariat atau dibolehkan oleh oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah apabila tidak bertentangan dengan syariat. Makanya di dalam kitab usul fikih kalau orang belajar usul fikih ada dikatakan al ada muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan hukum apabila tidak bertentangan dengan syariat. Hukum asalnya adalah mubah, tetapi kalau bertentangan dengan syariat jatuh hukumnya haram. Apalagi yang berkaitan dengan ibadah. Salah satunya kita katakan dan banyak terjadi khususnya di negeri kita dan khususnya di daerah kita Riau dan sekitarnya. Ya, mandi Balimau atau mandi yang baik di rumah ataupun nanti sama-sama ke PLTA ya berbondong-bondong ke sana orang yang biasa tidak sholat kesempatan yang biasa pacaran kesempatan gonceng pacarnya ya duduk-duduk di sana kemudian apa yang dilakukannya tidak tahu ini membuka pintu maksiat yang sangat besar tidak ada. Nggak ada orang itu dibersihkan dirinya dari dosa dengan mandi belimau nggak ada. Man, ya kita dibersihkan dengan jeruk itu apabila kita misalnya kena noda minyak kita makan tangan kita ingin dicuci, nah, cucilah pakai air jeruk bersih itu. Ya atau ada gomok-gomok bengkel orang yang kerja di bengkel bisa. Tetapi kalau hati nggak bisa dibersihkan dengan limau, ya bisa dibersihkan dengan bertobat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah pemahaman kita. Maka kita lihat selalu dan kita katakan nasihat kepada penguasa kita ya. Kita tetap sampaikan ini adalah suatu yang hak dan tidak bisa dikatakan melestarikan budaya. Sama dengan tadi, budaya dikatakan juga adat dan adat apabila bertentangan atau budaya bertentangan dengan syariat tidak boleh kita ambil. Ini hukumnya. Jadi kita harus selalu menyandarkan segala sesuatu dengan syariat. Jangan kita ikut-ikutan. Banyak orang beramal kita ikut-ikut. Banyak orang sesat berarti kita akan sesat juga. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan di dalam Al-Qur'an wala tuti'at saruman fil ardh yudilluka an sabilillah. Firman Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia, jangan kamu ikuti kebanyakan dari manusia. Kalau kamu ikuti, kamu akan berpaling dari jalan Allah. Kamu akan sesat. Banyak sekali orang yang kadang-kadang berdalil kenapa kamu buat ya banyak orang buat. Kenapa kamu melakukan ini? Ya orang sekampung buat. Ya, kenapa kamu melakukan ini? Ya ustadz itu dengan masyarakat buat. Kita bukan dalil kita para ulama, bukan ustadz, bukan kiai, bukan orang, tetapi dal, ya tolak ukur kita di dalam beramal adalah Al-Quran dan Sunnah. Ketika ulama, ketika para ustadz, ketika ya para kiai atau tokoh masyarakat atau penguasa mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah maka kita ikut. Kalau menyelisih, maka kita tidak ikut. Kalau mereka mengajak kita cara sampaikan dengan cara yang hikmah. Karena kita memiliki prinsip. Ini dari sisi agama begini, Pak. Ya, kalau mereka minta bantu, saya tidak mau membantu. Ini jatuhnya nanti kepada maksiat. Kalau urusan lain, saya akan bersedia membantu. Jadi kita, kita harus punya prinsip. Jangan mudah terlambat ambing Ya, jangan seperti bunglon berubah-ubah warna kita. Ini munafik. Memiliki wajah yang banyak. Kalau ke si A bentuknya kayak si A, kalau si B bentuknya kayak si B, si C kayak si C. Enggak ada punya pendirian. Ini nggak boleh. Seorang mukmin dan mukminah yang baik mereka memiliki pendirian. Kebenaran harus dipegang. Walaupun dia hanya sendiri. Maka telah kita dengarkan beberapa pembahasan-pembahasan yang lalu dari daurah juga. Siapa yang dikatakan yang benar yaitu yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Yaitu yang dikatakan yang benar golongan selamat adalah al-jamaah. Siapa al-jamaah? Man wafaqal haq. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, siapa yang mengikuti kebenaran walaupun dia hanya sendiri saja. Seluruh orang sesat, dia sendiri yang berada di atas kebenaran itulah jamaah. Bukan dikatakan jamaah itu harus jumlahnya 5, 10, 40 atau 100 orang atau sekampung. Nah, ini baru katakan ahlu sunnah wal jamaah tidak. ahlu sunnah adalah orang yang memegang sunnah Rasulullah SAW wal jamaah dan orang yang berada di atas kebenaran, walaupun satu orang. Maka kita perhatikan di dalam masalah ini banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Bahkan ada beberapa kitab yang Ustaz baca sebelum Ustaz menyampaikan pembahasan ini, ya. Termasuk yang dinasihati para ulama dan merupakan awalnya adalah pertanyaan, pertanyaan beberapa orang kepada para ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang masalah banyak mereka mengatakan wahai syekh banyak ya di zaman sekarang khususnya para pedagang ya atau orang-orang yang berjual beli baik makanan dan lain-lain mereka sebelum bulan Ramadan telah melakukan persiapan yang sangat banyak sekali karena mereka akan mikir untungnya bulan Ramadan ini makanan banyak orang akan beli pakaian ini segala macam apakah boleh seseorang melakukan persiapan seperti ini kata para ulama ya mereka tetap menasihati kita dalam hukum asal dalam jual beli atau muamalah itu hukumnya mubah. Tetapi kalau sempat melalaikan atau sampai melalaikan kita daripada ya zikir kepada Allah dari kita melakukan ketaatan maka jatuh hukumnya haram. Tidak ada masalah. Kita memiliki target-target tertentu untuk mendapatkan harta yang banyak khususnya datang pada bulan Ramadan dan semisalnya. Tetapi nasihat yang paling penting untuk kita semua adalah yaitu jangan sampai melalaikan kita dari mengingat Allah. Banyak kita lihat ya, orang sholat tarawih banyak yang berdagang. Jualan ini, jualan itu, makanan segala macam, mungkin orang lapar, tidak ada masalah hukumnya mubah. Tetapi kadang-kadang dia nggak ikut sholat tarawih, ini musibah orang seperti itu. Ya seharusnya dia memahami bulan yang penuh berkah, penuh pahala yang begitu banyak. Dihabiskan waktunya untuk berpikir dunia. Sudah disediakan satu bulan untuk menambah pahala, ya masih dipikirkan dunia juga. Ini sangat kita sayangkan. Memang otak manusia ini pikirnya hanya keuntungan yang sementara. Tidak memikirkan keuntungan yang besar di akhirat, masuk surga, pahala yang banyak. Ya, supaya memperbanyak timbangan kebaikan nanti di akhirat untuk sebagai bekal kita, tabungan kita di akhirat. Dan ini tentunya nasihat kita pada siapa saja yang mereka ya e, menggeluti di dalam kesehariannya, di dalam masalah kesibukan dunianya seperti dagang, maka hendaklah dia perhatikan seperti ini. Jangan sampai melalaikan ya zikir kepada Allah, ya membaca Al-Quran, ya kemudian salat tarawih, puasanya juga. Akhirnya karena ingin mencapai target, ingin mencapai keuntungan yang sangat besar, ya di dalam bulan Ramadan penuh satu bulan ini maka kadang-kadang letih letih badan letih pikiran akhirnya tidak memiliki kekuatan untuk beribadah orang seperti ini sesungguhnya dia telah merugi ya sesungguhnya orang yang seperti ini adalah dia merugi bukan seperti ini persiapan yang harus kita hadapi wahai kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita mengatakan bulan puasa adalah bulan yang mulia para ulama mengambil ya dalil daripada Al-Quran dan Sunnah bahwa sebenarnya bulan Ramadan ini memiliki nama yang sangat banyak sekali. Ya dikatakan Syahrul Quran, bulan Al-Quran karena diturunkan di dalam bulan Ramadan yaitu Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah Allah SWT berfirman Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pembeda antara hak dan batil. Dan kita juga mengetahui di dalam ya juz 30 dan selalu dibaca yang berkaitan dengan masalah Lailatul Qadar juga Allah Subhanahu wa taala berfirman ya khairun min alfi syahrin yang diturunkan ya di dalamnya Al-Qur'an. Lebih baik daripada seribu bulan dan itu disebutkan oleh para ulama bahwa turunnya Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan melalui ya surat ya yang telah kita sebutkan tadi kemudian juga dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih bahwa turunnya Al-Quran itu pada sepuluh malam yang terakhir. Dan lebih dikhususkan lagi yaitu pada malam-malam ganjil Lailatul Qadar. Maka salahlah kalau ada kaum muslimin dan bahkan kita lihat sampai sekarang silahkan nanti antum ya cek sendiri kalau sudah sampai nanti malam ke-17 pasti ada peringatan nuzulul Quran. Apa artinya? Ya, peringatan memperingati hari turunnya Al-Quran atau malam turunnya Al-Quran dan mereka mengatakan pada tanggal 17 Ramadan ini salah bertentangan dengan ayat Al-Quran ya inna anzalnahu fi lailatul qadar inna anzalnahu kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar pada malam lailatul qadar lailatul qadar diterangkan di dalam hadis pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir tidak ada satu riwayat pun yang sahih yang mengatakan pada malam 17, pada hari 17. Berarti di sini banyak dari kaum muslimin yang tidak mengetahui bahkan ustaz-ustaznya juga menyampaikan seperti itu. Ini kita lihat di zaman sekarang banyak orang yang menyampaikan ilmu tapi tidak mengerti. Ya, tidak mengetahui tentang ilmu Islam yang benar, sumbernya daripada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk salah satu perkara yang sangat penting. Dikatakan syahrul Quran karena diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Bahkan kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Makanya kita lihat di dalam beberapa keterangan riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas wakan ajwadu ma fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayadarasuhu Al-Quran fayudarisu Al-Quran. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling banyak beramal, orang yang paling dermawan, dan paling banyaknya beramal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan paling dermawan khususnya berkaitan dengan masalah amalan membaca Al-Quran sampai diriwayatkan di dalam hadis ini dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Qurannya 30 juz kepada malaikat Jibril dan disimak oleh malaikat Jibril dan beberapa tahun sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kewajiban puasa juga Rasulullah ya di dalam riwayat yang lain dikatakan sampai dua kali ya tamat mengulangi bacaan Al-Qur'annya dan disimak oleh malaikat Jibril. Begitu juga daripada para sahabat-sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, ada yang mereka menghatamkan Al-Qur'an satu minggu sekali, ada yang menghatamkan lima ya lima hari, kemudian ada yang menghatamkan tiga hari. Begitu juga para ulama yang lain sampai Imam Malik rahimahullah taala beliau memiliki majelis yang besar di Madinah. Ya, majelis ilmu membaca hadis Ketika datang bulan Ramadan, beliau tutup majelisnya. Ya, dan beliau menghadapkan wajahnya dan menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Qur'an. Setiap hari dan menghabiskan waktunya. Begitu juga ya Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang ulama tabi'in juga beliau selalu menamakan Al-Quran. Begitu juga Sufyan al-Sawri rahimahullah ta'ala. Begitu juga para ulama al-sunnah wal jamaah yang lain. Kita banyak sekali melihat di dalam ya, sejarah hidup mereka. Di sini memang ada permasalahan, ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih bahwa orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari tiga hari maka dia tidak akan bisa memahami bacaannya. Maka dia tidak akan bisa berakal untuk memahami bacaannya. Di sini disebutkan para ulama merupakan larangan ya bagi orang yang ingin membaca Al-Qur'an sangat banyak dan bisa menghatamkan Al-Qur'an sekian banyak di dalam sebulan tidak boleh ya kurang dari tiga hari. Targetnya paling banyak adalah tiga hari. Berarti kalau diperkirakan tiga hari, satu harinya sepuluh juz. Ya kalau di zaman sekarang mungkin nggak ada orang yang sanggup. Walaupun diberikan waktu juga, sepertinya di zaman sekarang ya tidak ada orang yang sanggup. Kalau kita lihat timbul pertanyaan lagi kalau kita lihat di, di dalam sejarah para ulama salaf ada yang mereka mengkatakan Al-Quran kurang dari tiga hari. Kenapa bisa demikian? Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dengan alasannya beliau mengatakan apabila ya dikhatamkan Al-Quran tersebut sebelum tiga hari dan ini adalah sesuatu yang bukan kebiasaan dia maksudnya dibuat dia mengejar untuk di bulan Ramadan ini memperbanyak bacaan Al-Quran kemudian dia berusaha untuk menamatkannya kalau bisa setiap hari kalau dia sebelum bulan Ramadan dia tidak membiasakannya mengatakan Al-Quran di bawah tiga hari, kemudian masuk bulan Ramadan, sebelum tiga hari dia sudah bisa khatam, dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali seperti ini tidak ada masalah. Karena apa? Karena tidak menjadi suatu kelaziman. Kalau menjadi suatu kelaziman, dia melakukan ini, maka ini termasuk dari larangan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita sebutkan tadi. Kenapa dia harus? Kenapa dia diperbolehkan untuk menamakan Al-Quran sebelum tiga hari? walaupun ada hadis larangan disebutkan oleh Ibnu Rajab seperti tadi karena bulan al Ramadan adalah bulan Al-Qur'an dan kita harus memperbanyak membaca Al-Qur'an. Jadi itu alasannya. Memang sebelumnya ada yang bertanya dan Ustaz belum dapat jawabannya tetapi sudah ada beberapa kitab yang Ustaz baca dan dapat nukilannya dari Ibnu Rajab Al-Hambali tentang masalah ini. Jadi dibolehkan dengan syarat ya kita ingin mengejar keutamaan bulan Ramadan. Ramadan adalah syahrul Quran. Kemudian juga dikatakan bulan Ramadan ya adalah sah sahru farhin yaitu bulan yang kita bergembira dengan kedatangannya sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi pada awal seorang mukmin dan mukminah yang benar keimanannya dia harus bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan bukan dia kecewa bukan dia merasa sempit hatinya ya mungkin biasa tidak puasa atau biasa bekerja berat kemudian dapat bulan Ramadan langsung mengeluh. Tidak sepantasnya kita seorang mukmin dan mukminah seperti ini. Karena kita sudah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala 11 bulan untuk melakukan kegiatan kita. Dan kesempatan kita satu bulan Ramadan ini untuk mendapatkan pahala yang begitu banyak. Kalau kita tinggalkan maka kita sangat merugi. Diberikan kesempatan kita untuk memperbanyak amalan. 11 hari kita istirahat satu bulan saja, sebelas bulan kita istirahat, satu bulan saja kita untuk mendapatkan pahala yang begitu banyak, masa kita tidak mau? Bahkan kita beralasan, bahkan kita kecewa, bahkan kita merasa tidak senang. Ya, jangan sampai nanti tumbuh ciri-ciri kemunafikan di dalam hati kita karena tidak karena kita tidak ya mencintai atau tidak suka dengan ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an farihina bima atahumullah min fadli. Orang-orang yang beriman mereka gembira dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari keutamaannya, dari karunianya. Begitu juga di dalam Al-Qur'an firman Allah yang lain, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad dengan karunia Allah dan rahmatnya kasih sayangnya dengan demikianlah mereka bergembira dan itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia. Keutamaan Allah, karunia Allah, rahmat dan kasih sayang Allah sangat banyak. Hidayah, iman, termasuk amalan ibadah. Diberikan kita kesempatan untuk beribadah satu bulan penuh pada bulan Ramadan untuk mencapai pahala yang begitu banyak. Ya, masih alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan kesempatan kita satu bulan penuh untuk menambah pahala. Bagaimana kalau seandainya Allah tidak ya berikan kita bulan Ramadan? Tidak ditakdirkan kita umat Nabi Muhammad SAW tidak memiliki bulan Ramadan kita merugi, umur kita pendek. Selalu kita sampaikan di dalam majelis-majelis kita, umur umat Nabi Muhammad SAW itu pendek, baina sittin wa sab'in, di antara 60 70. Sedikit orang yang melewatinya, bahkan banyak orang yang mati sebelum 60. Ya, maka kita harus bisa mengetahui bagaimana sebenarnya manajemen umur kita supaya bermanfaat bagaimana? Ya, kalau kita lihat salah satu kitab lagi pembahasan ini sangat penting sekali. Coba kita pikirkan bersama-sama. Kalau seandainya kita memiliki umur 60 tahun. Ya. Dan ini sepertinya sudah kita sampaikan saja, ya, sudah kita sampaikan tapi kita ingatkan kembali. Kalau seandainya seorang itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya 60 tahun, dihitung amalan kebaikannya dan keburukannya mulai dari dia balik taruh misalnya 15 tahun standar yang disebutkan oleh para ulama baru umur 15 tahun dia akan mendapatkan catatan amalan kebaikannya kalau seandainya dia berumur 60 tahun kemudian dihitung berarti ya dia akan mendapatkan masa produktifnya untuk beramal hanya 45 tahun 45 tahun dibagi lagi kalau seandainya dia tidur sehari 8 jam. 8 jam tidur sehari ya, dihitung selama 60 tahun ya, maka itu habis waktunya untuk tidur saja 20 tahun. 20 tahun untuk tidur saja. Ya. Tanpa sadar kita kalau umur kita 60 tahun kita tidur selama 20 tahun. Bayangkan. Ya. Kemudian berarti kalau sudah dikatakan 45 diambil 20 maka tinggal 25. Dari 25 tahun itu coba kita lihat kembali dan kita hitung. Sedikitnya kalau kita hitung setiap hari dan kita genapkan menjadi tahun, dua tahun itu untuk makan dan minum buang hajat dan urusan-urusan mendesak lainnya. Ya, itu habis dua tahun saja untuk untuk berak Ya, untuk makan dan minum. 25 sudah dikurangi dua menjadi berapa? 23. Jadi masa produktif orang yang umur 60 tahun hanya 23 tahun saja sebenarnya hidup dia yang hakiki. Coba bayangkan, apalagi kalau kita umur kita hanya 45 tahun, 40 tahun, 35 tahun. Ya, kita balik umur 15 tahun meninggal umur 20 tahun, berapa yang masa produktif kita? Sedikit sekali. Oleh sebab itu jangan kita sampai menghilangkan keutamaan yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk amalan-amalan di dalam bulan Ramadan. Makanya kita katakan tadi kalau seandainya Allah tidak mentakdirkan kita tidak mendapatkan bulan Ramadan maka kita akan rugi wahai kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalamnya ada Lailatul Qadar, khairun min alfi sahrin lebih baik daripada seribu bulan seribu bulan perkiranya 83 tahun lebih berarti kalau kita dapat satu malam itu saja kita beribadah mulai dari maghrib dan kita sedikitkan tidur banyak sholat yang sholat sholat sunat sesudah kita sholat terawih kemudian kita banyak baca Al-Quran berdoa berzikir dan segala macam sampai subuh Sebanyak apa kita beramal, kita dapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, maka dilipat gandakan menjadi 83 tahun lebih amalan kita tersebut. Itu baru kalau seandainya kita dapat satu tahun. Tahun depan kali lagi 83. Tahun depan kali lagi 83. Maka kita bisa menyaingi umat yang terdahulu dalam masalah banyaknya amalan. Makanya kalau orang tidak memperhatikan bulan Ramadan ini lewat begitu saja, rugi dia tidak akan mendapatkan keutamaan bahkan dia akan merugi menyesal ya amalannya sedikit ya ditambah lagi dengan umurnya yang singkat hidup di dunia ini maka kita perhatikan syahrul Quran Ya, di dalamnya ada Lailatul Qadar. Begitu juga kegembiraan kita dengan kedatangan bulan Ramadan. Kegembiraan yang sebenarnya adalah mauizah. Ya, kita mendapatkan nasihat, kita mendapatkan kesehatan, petunjuk Allah, kasih sayang Allah dan sangat penting sekali sehat adalah sehat hati. Sehat jiwa kita. Tenang jiwa kita. Ya, dan hidup ruh kita dengan Al-Qur'an, dengan hadis, dengan keimanan, dengan ilmu yang bermanfaat dan itu tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan kita beramal soleh di dalam bulan Ramadan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan ayyuhal saimun wahai orang-orang yang berpuasa hadza huwal farhul haq inilah sebenarnya kegembiraan yang yang benar wa hadza huwa farhu ahli iman dan inilah sebenarnya kegembiraan orang-orang yang beriman yaitu apa kedatangan hari kedatangan bulan Ramadan ya la farhu ahli asyri asyari wal batari wa tughyan bukanlah kegembiraan bagi orang-orang yang melakukan keburukan, kejahatan, orang yang sombong. Ya. Maka kita lihat selalu akan timbul kekecewaan bagi orang-orang yang selaku, selalu melakukan maksiat. Kalau orang yang biasa melakukan maksiat, maka ketika datang bulan Ramadan dia akan gelisah. Ya, apalagi nanti ada pamong praja yang razia dan segala macam, mereka merasa susah. Tapi tetapi orang beriman dia merasa senang Ya, bahkan orang yang berpuasa di dalam puasa pun dia akan mendapatkan dua kegembiraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, ini karhatan Untuk orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, kegembiraan. Farhatun indah fitri, kegembiraan ketika dia berbuka karena dia sangat haus dan lapar. Di penghujung hari dia akan minum dan makan, maka timbul kegembiraannya yang sangat ya gembira sekali dia untuk mendapatkan makanan itu. Kemudian wafar hatun inda liqa'i rabbih dan juga kegembiraan ketika dia menemui Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain Ibnu Majah di dalam kitab sunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lisaim inda fitrihi da'watun la turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, ketika dia berbuka ada doa yang yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perlu kita pelajari di dalam bulan Ramadan ada yang keutamaan yang sangat besar yaitu syahrul doa. Ramadan adalah merupakan bulan kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena salah satu tempat yang makbul dan waktu yang makbul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh para ulama salah satunya dekat akan berbuka. Maka ketika Anda nanti berpuasa pada bulan Ramadan beberapa menit, lima menit atau sepuluh menit sebelum berbuka coba duduk. Hadapkan wajah ke kiblat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini salah satu tempat dan waktu yang Allah akan kabulkan doa kita. Apalagi dikhususkan nanti bertepatan dengan hari Jumat. Karena secara umum hari Jumat di dalam puasa Ramadan atau di luar itu adalah ada satu saat waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang berdoa. Ditambah lagi di dalam bulan Ramadan dan dikuatkan oleh para ulama, dalil yang paling kuat adalah <coughs> walaupun ada perselisihan para ulama ada yang mengatakan pas e, khatib naik mimbar sampai akan sholat itu waktu makbul. ada yang mengatakan sesudah asar ada yang lebih rinci lagi dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akhir-akhir saat sebelum matahari terbenam maka kalau kita berada pada hari Jumat, ketika kita berpuasa, maka terkumpul waktu dua waktu yang makbul akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau bisa ini nasihat kepada kita semua, di penghujung waktu kita akan berbuka, apalagi hari Jumat jangan kita banyak berjalan-jalan apalagi di zaman sekarang untuk supaya tidak haus, tidak lapar pergi berjalan sore-sore nanti sudah dekat maghrib baru datang masuk ke rumah apalagi remaja-remaja ya apalagi bawa pacar ya. ini sia-sia amalan kita sia-sia seharusnya kita memanfaatkan bulan Ramadan itu satu bulan penuh kita duduk setiap hari ketika kita akan berbuka duduk sepuluh menit berdoa kepada Allah meminta apa saja yang kita inginkan daripada kebaikan hidup di dunia dan di akhirat akan dikabulkan oleh Allah akhirnya kita habiskan waktu kita dengan hal-hal yang sia-sia termasuk seperti tadi bukan kita melarang orang berdagang menjual makanan ya untuk berbuka tetapi manfaatkan. Anda insya Allah tidak akan juga ya rugi. Maksudnya Anda juga bisa memanfaatkan waktu. Kita sambil jualan misalnya kita wakilkan kepada orang kita berdoa atau misalnya anak kita berjualan pas waktu akan-akan berbuka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Di tempat kita nggak ada masalah. Di tempat kita jualan masih bisa. Maka jangan dilalaikan hal-hal yang seperti ini yang sangat berharga yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Ya, kemudian juga dikatakan syahrul Ramadan adalah syahrul dakwah, kesempatan kita untuk berdakwah dengan perkataan, perbuatan, tulisan kita, ya, dengan akhlak kita, dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dengan ya memperbanyak bersedekah, memberikan perbukaan orang, makanya disebutkan di dalam hadis yang sahih Ya, barang siapa yang memberikan perbukaan orang yang berpuasa, maka seluruh pahalanya ngalir kepada dia. Misalnya kita satu, kita sendiri, kita berpuasa. Apalah amalan kita setiap hari? Mungkin baca Quran juga kurang, sedekah juga mungkin kurang. Ya, amalan ibadah kita mungkin lebih banyak pula tidur lagi kan. Ya, oleh sebab itu raih pahala yang banyak dengan kita memberikan makan orang, memberikan perbukaan. 100 orang kita berikan makan perbukaan orang, maka seluruh 100 orang tersebut mulai dari dia sahur sampai dia berbuka amalannya ngalir ke kita. 100 orang, 1000 orang, sejuta orang. Maka ini merupakan motivasi yang disebutkan oleh para ulama untuk kita memberikan perbukaan makan orang yang berpuasa dan tidak ada patokannya. Ada orang yang mengatakan ini dikasihkan orang-orang kaya saja. Tidak ada masalah. Kita bisa mau ngasih orang kaya, miskin, ya terserah, tidak ada masalah. Bahkan kita lihat kalau bisa kita lihat orang yang banyak beramal. Siapa mereka yang banyak beramalnya kita tahu dia banyak beramal, ya dia kita utamakan untuk kita berikan perbukaan. Kenapa? Karena seluruh pahalanya akan ngalir kepada kita. Apalagi 10 hari terakhir. Makanya kita kalau kita lihat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, itu banyak sekali orang yang memberikan perbukaan makanan karena mereka tahu seluruh amalan orang yang puasa itu ngalir kepada dia. Bahkan 10 hari terakhir tambah banyak lagi. Makanya kita telah menyebutkan tadi semakin ke ujung kita lihat Rasulullah SAW semakin banyak amalannya, semakin banyak bersedekah, semakin banyak baca Al-Quran. Bahkan yang hukum asalnya adalah halal bagi seorang suami untuk bergaul dengan istrinya pada malam bulan Ramadan Rasulullah tinggalkan. Dia fokus iktikaf dan memperbanyak ibadah. Tidak mau hilang ini 10 hari tinggal 10 hari lagi. Belum tentu saya tahun depan akan mendapatkannya belum tentu saya akan mendapatkan Lailatul Qadar maka dia ikat pinggangnya dikatakan di dalam hadis tersebut sadul izar ya kainnya diikat dengan rapat dengan ketat itu maksudnya dia tidak menggauli istrinya dia tinggalkan walaupun hukumnya halal walaupun sedekah tetapi ini ada pahala yang lebih besar begitulah seharusnya kita semakin ke ujung semakin banyak amalan kita bukan semakin ujung kayak ekor tikus semakin ujung semakin menciut kecil ya awalnya penuh masjid nanti udah setengah tinggal setengah lagi nanti 10 hari terakhir tinggal satu saat, ya subuhnya tinggal imam dengan makmum muazzin saja ini kita lihat kenyataannya di mana-mana seperti ini tentunya perlu nasihat ya salah satunya mungkin di dalam ceramah-ceramah dalam bulan Ramadan perlu disampaikan seharusnya tambah ke ujung maka kita harus tambah memperbanyak amalan kita syahrul bir juga dikatakan syahrul bir kebaikan untuk kita memilih atau berlomba-lomba untuk mencari kebaikan ya mencari kebaikan sebanyak-banyaknya seperti yang telah kita sebutkan tadi banyak caranya untuk kita bisa mendapatkan kebaikan bahkan amalan-amalan yang rutin sudah biasa kita lakukan di luar Ramadan kita istiqomahkan jangan dilepas bahkan harus kita tambah orang yang misalnya biasa tidak tidak biasa zikir pagi dan petang coba duduk sesudah subuh duduk zikir pagi dan petang sampai terbit matahari nanti waktu suruk masuk sholat dua rakaat karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sesudah sholat subuh di masjid, dia duduk dalam keadaan berwudhu, dia beribadah, zikir, sol, e, eh, baca Quran dan lain-lain. Pokoknya dalam keadaan ibadah. Termasuk misalnya ada majelis ilmu, misalnya ada taklim. Kemudian pas sudah matahari terang, ya sudah nampak cahayanya sudah terang, ini waktu syuruk, ya maka dia sholat dua rakaat. Kata Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh bukan haji saja, tetapi masuk umroh. Bukan umroh saja, masuk dengan haji. Sampai tiga kali Rasulullah SAW mengatakan, ya tamatan, tamatan, tamatan, sempurna, sempurna, sempurna. Ya, di luar Ramadan kita seharusnya mengamalkannya. Begitu juga di dalam Ramadan, jangan kita sia-siakan. Tambah kita harus semangat. Ya, mengamalkannya. Salat duha, kemudian salat malam jelas, salat terawih. Maka para ulama menyebutkan yang dikatakan sholat malam ya sudah karena kita sholat tarawih itu sudah dikatakan sholat malam. Kemudian seterusnya perbanyak amalan kita baca Al-Quran, sedekah, ya bahkan mungkin misalnya kita tidak biasa melakukan amalan-amalan ibadah tersebut kita biasakan karena ya kalau kita membiasakan satu bulan penuh insya Allah ini akan menjadi bekal kita di luar bulan Ramadan makanya dikatakan syahrul Ramadan adalah merupakan juga syahrul tarbiyah pendidikan. Pendidikan apa? Imaniyah. Untuk mendidik iman kita. Ibaratnya kalau kita ambil misalnya pesantren kilat. Ya, atau kita misalnya dididik selama satu bulan penuh dilakukan amalan perbuatan ini ini ini ini ini seterusnya tidak tidak putus-putus selama sebulan. Coba keluar dari sebulan itu lihat hasilnya. Akan nampak pada jiwanya, akan nampak pada ketaatannya. Dan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk kita mendidik jiwa kita di dalam bulan Ramadan. Jangan kita menghabiskan waktu kita pada hal yang sia-sia. Ya, juga dikatakan syahrul Ramadan adalah syahrul sihah. Bulan untuk kita mendapatkan kesehatan. Memang ada di dalam hadis dikatakan dan ini selalu dibawa oleh para penceramah di dalam bulan Ramadan sumu tasihhu puasalah kamu maka kamu sehat ini hadisnya lemah ya sumu tasihhu termasuk hadis yang lemah yang dicantumkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah di dalam kitab-kitab hadis mereka. Jadi tidak boleh ini dimasukkan. Tetapi para ulama menyebutkan kalau dilihat secara hikmahnya rahasia daripada salah satu rahasia puasa Ramadan hikmahnya adalah untuk menyembuhkan, untuk menyehatkan. Tetapi tetap dikatakan ya kita harus jaga niat kita jangan kita berpuasa ingin supaya supaya kita sehat ini salah niatnya. Maka niat kita pertama sekali adalah untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Untuk menjalankan perintah Allah wajibnya puasa bulan Ramadan. Adapun kita akan mendapatkan hikmah, kita akan sehat itu adalah merupakan tambahan. Jangan niat pertama orang puasa adalah ingin supaya sembuh dari penyakit ini tidak ikhlas. Ini hati-hati juga. Banyak kadang-kadang dokter menasihati ibu, bapak puasa supaya ibu dan bapak sembuh." Tapi kita harus menjaga niat. Sebenarnya kita harus puasa dan insya Allah yang namanya ketaatan pasti kita akan mendapat manfaatnya. Hikmahnya sangat sangat banyak sekali. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui seluruh hikmah yang ada di dalam Islam. Ketika kita mengamalkan Islam pasti kita akan mendapatkan hikmah yang sangat besar. Salah satunya puasa adalah menyembuhkan. Bahkan kalau kita lihat dari penelitian orang-orang ya di luar Islam atau orang-orang di dalam Islam, dokter-dokter yang memeriksa atau meneliti tentang masalah puasa ini telah mereka sepakat mengatakan puasa memberikan kesehatan. Bahkan bisa menyembuhkan beberapa macam penyakit. Bahkan orang-orang kafir sendiri mengakui di dalam majalah mereka, koran-koran mereka, seminar-seminar mereka, buku-buku mereka. Ya, khusus lagi bagi orang yang ingin diet kalau terlalu gemuk, nah ini bagus puasa. Ya, tetapi jangan niatkan puasa tersebut hanya untuk menguruskan badan. Nah, ini seperti yang telah saya sebutkan tadi. Lain niatnya maka dia nanti nggak dapat pahala. Badannya kurus tapi pahala nggak ada. Karena tujuan pertama sekali untuk supaya mendapatkan kesehatan. Tapi sampai detik ini kita katakan bahwa insya Allah seseorang yang berpuasa dia akan mendapatkan kesehatan. Dan itu sudah diteliti. Bahkan Ibnu Qayyim al Jauzi ya seorang ulama ahlu sunnah jamaah yang merupakan pakar di dalam kedokteran makanya beliau memiliki kitab apa Tibun Nabawi pengobatan cara Nabi itu sudah diterjemahkan bukunya beliau juga menyebutkan salah satu hikmah puasa yaitu kesehatan karena beliau menyebutkan sesuai juga dengan penelitian dokter bahwa salah satu sumber penyakit itu banyak ada pada manusia adalah dari perut hampir seluruh penyakit itu sumbernya dari perut dari makanan Makanya beliau mengatakan semakin banyak makanan yang kalian makan, maka kemungkinan penyakit semakin banyak akan mendatangi kalian. Apalagi sekarang di zaman sekarang ini banyak instan segala macam, pengawet ini segala macam. Ini coba lihat. Orang zaman sekarang lebih lemah dan lebih banyak penyakit daripada orang-orang tua kita dahulu. Orang-orang tua dulu dia makannya alami saja. Sayur ini semuanya ditanam dengan alami, nggak ada ciki-ciki segala macam kan. Apalagi anak-anak sekarang. Coba kita lihat banyak. Jadi kita lihat perhatikan salah satu insya Allah untuk ya supaya kita sehat coba biasakan berpuasa walaupun kita pertama kali niatnya adalah bukan untuk mencari sehat tetapi insya Allah kita akan mendapatkan hikmah di balik puasa tersebut kemudian yang lainnya juga dikatakan syahru ya as-sabar syahru sabar yaitu bulan kesabaran karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Rasulullah mengatakan kepada salah seorang laki-laki dari suku Bahilah, beliau mengatakan sum sahrus sabar Ramadan. Puasalah kamu pada bulan kesabaran yaitu bulan Ramadan. Karena kita lihat kalau orang yang tidak sabar menahan haus dan laparnya dan sahwannya maka dia tidak akan sanggup. Kalau antum ingin mendidik diri antum supaya sabar, menahan amarah, ya menahan haus dan lapar biasa melihat penderitaan orang-orang miskin coba puasa maka kita akan rasakan ya makanya di dalam hadis ada dikatakan kalau seandainya kamu berpuasa ada orang yang mengajak kamu berkelahi ada orang yang mengajak kamu bertengkar katakan ini saim saya lagi puasa saya nggak mau meladeni kamu ini mendidik kita sabar ya apalagi yang tensinya suka naik kan ya tersinggung sedikit marah tersinggung sedikit ngamuk nah, ini bagus berpuasa Ya, insya Allah puasa adalah merupakan syahrul sabar. Mendidik kita selama satu bulan penuh untuk kita mendapatkan sifat yang sangat mulia yaitu sifat sabar. Kemudian juga dikatakan syahrul taubah untuk kesempatan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga syahrul itqi minan nar supaya kita selamat daripada ancaman api neraka. Karena diterangkan di dalam hadis yang sahih ya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan setiap hari dan setiap malam bulan Ramadan itu ada setiap hari dan setiap malamnya orang yang dibebaskan dari api neraka. Dia tertulis menjadi penduduk neraka tetapi dia akhirnya ditakdirkan oleh Allah yang tertulis juga di lawan Mahfuz bahwa dia tidak jadi masuk neraka. Kita cari, jadilah kita orang-orang yang seperti ini. Salah satunya kita Ya, setiap tahun kita cari. Setiap kita mendapatkan bulan Ramadan, carilah kita menjadi orang yang selamat daripada api neraka. Dengan cara apa? Dengan cara kita beramal. Amalkan apa-apa yang kita ketahui di dalam bulan Ramadan. Kemudian juga banyak sekali tentang eh, dikatakan bulan Ramadan adalah bulan ya, juga dikatakan syahrul ibah untuk menjaga ya, diri kita dari kemaksiatan. Karena dikatakan ibah menjaga diri ya menjaga kehormatan termasuk kita membiasakan menjaga diri kita dari makan dan minum dan syahwat ini juga salah satu yang sangat penting perhatikan wahai kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah swt jangan kita hanya berpuasa menahan haus dan lapar saja karena Rasulullah Alaihi Wasallam telah bersabda begitu banyak orang yang puasa tapi hanya menahan haus dan lapar tidak dapat pahala puasanya sah tapi tidak dapat pahala hanya sekedar menahan haus dan lapar karena yang lain nggak dia jaga. Makanya para ulama menyebutkan puasa itu bukan hanya menahan haus dan lapar saja, tetapi menjaga yang lain. Mata juga dijaga, telinga juga dijaga dari perbuatan mendengar maksiat. Mata, tangan kita, mulut kita, jangan berbicara yang kotor, jangan bersumpah palsu dan segala macam. kau luzur banyak. Jadi kita harus puasakan seluruhnya. Bahkan hati kita juga harus puasa. Jangan suka menghayal maksiat. Inilah puasa yang sesungguhnya yang harus kita terapkan. Jangan hanya setiap tahun puasa haus, lapar, tahan, nanti pas tiba berbuka berbuka, tetapi tidak mengetahui hikmah puasa itu sebenarnya menahan apa yang harus kita tahan seluruhnya. Kalau orang bisa menahan seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat, termasuk menahan haus dan lapar syahwatnya, lihat orang seperti ini akan mendapatkan predikat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang kewajiban puasa la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak akan mendapat kita ketakwaan sesungguhnya kita keluar dari bulan Ramadan kecuali apabila kita puasa seluruh anggota tubuh kita, bahkan hati kita juga. Jadi kita perhatikan banyak orang yang eh, dia misalnya pada siang harinya dia menahan dari haus dan lapar, mungkin juga maksiatnya dia tahan, tetapi malamnya dia puas-puaskan. Kalau perlu pergi ke diskotik. Kalau perlu pergi tempat-tempat maksiat. Kenapa? Malam kan sudah halal. Ya, kalau perlu habiskan waktunya duduk di warung-warung kopi cerita sana cerita sini. Ini yang tidak kita lihat banyak orang yang melalaikan tentang puasa yang hakikat yang sebenarnya. Jadi bukan puasa hanya menahan nafsu dan lapar saja. Maka kita manfaatkan siang dan malam kita manfaatkan termasuk malam hari ya dan juga para ulama menasihati termasuk orang-orang yang membiasakan dirinya ya karena kita telah mengatakan tadi puasa itu mata telinga dan seterusnya termasuk mata ini puasa mata kita harus puasa dari melihat kemaksiatan melihat aurat khususnya misalnya bagi kaum laki-laki atau sebaliknya bulan Ramadan namanya aja bulan Ramadan tetapi acara film TV masih juga masih banyak banyak orang yang yang nggak bisa menguasai matanya pada malam hari. Pagi sampai maghrib puasa, tetapi malamnya di dipuas-puaskan. Kalau perlu nanti cari film-film yang ini dan itu. Ya, kalau perlu anak-anak muda misalnya ingin puas, dia pergi ke internet, buka internet. Sangat disayangkan sekali orang-orang puasa seperti ini menghabiskan waktunya. Karena sholat terawih juga sampai di rumah nongkrong di depan televisi ya lihat aurat lihat ini segala macam sia-sia kita sebenarnya Ya, maka ini sebagai nasihat bagi kita semua, puasalah kita dengan sebenar-benar puasa. Ya, ketahui hukum-hukumnya dan ketahui bagaimana keutamaan yang sangat besar di dalam puasa. Ya, adapun yang terakhir ada yang ingin saya sampaikan secara ringkas saja, cepat ya untuk menyempurnakan pembahasan kita. e, supaya kita lebih mengetahui khususnya bagi para dai ya para dai yang terjun di dalam medan dakwah seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya banyak ya mereka kadang-kadang menyampaikan ceramah-ceramah di bulan Ramadan banyak yang hadis-hadis lemah selalu disampaikan hadis-hadis palsu itu banyak bahkan setiap tahun kita lihat nggak ada perubahan karena apa karena banyak dai yang tidak mengerti tentang ilmu hadis kadang-kadang tidak mau menuntut ilmu kadang cukup dari buku-buku bacaan yang ada saja dari buku-buku terjemahan yang sangat disayangkan lagi itu tidak mereka tidak bisa membaca kitab banyak tentang hadis-hadis yang lemah seperti yang telah saya sebutkan tadi sunu tasihu ya puasalah kalian maka kalian akan sehat ini selalu masyhur disampaikan oleh para mubalik di dalam ceramah-ceramah Ramadan mereka ini hadis lemah ya hikmahnya kita tidak mengingkari tetapi jangan dikatakan ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu juga hadis yang lain man aftara yauman min Ramadan min ghairi uzrin wala wala maradin lam yakdi saumud dahar wa insamahu barang siapa yang berbuka satu hari saja pada bulan Ramadan tanpa uzur tanpa sakit maka tidak sah atau tidak diterima selamanya apabila dia mengganti puasanya ini hadisnya ya adalah hadis yang sangat lemah sekali hadis mungkar bahkan bertentangan dengan pembahasan para ulama di dalam kitab-kitab fikih berdasarkan dalil-dalil hadis yang sahih bahwa kalau seorang itu ya, berbuka puasa dengan sengaja dia berdosa dan dia wajib mengkodoknya fa'iddatun min ayamin ukhar ini surah al-baqarah maka gantilah kata Allah swt pada hari yang lain sementara hadis ini dimaskurkan oleh sebagian para mubalik ya untuk mengancam orang supaya tidak ya tidak berbuka tanpa uzur tetapi ini hadisnya tidak benar ya tidak benar tetap seseorang itu harus mengganti puasanya tidak ada istilahnya tidak diterima ini juga yang sangat penting yang perlu kita sampaikan kemudian juga yang lain pembagian malam itu ada tiga atau pembagian 30 hari itu ada dibagi tiga 10 malam 10 malam dan 10 malam ini juga hadisnya lemah ya awal syahri Ramadan rahmah. Awalnya adalah rahmat wa awsatuhu. Ya, maghfirah dan pertengahannya adalah keampunan wa akhiru itqun minan nar dan 10 hari terakhir adalah pembebasan daripada api neraka. Ini hadisnya sangat lemah. Banyak para ulama yang menyebutkan di dalam kitab-kitab hadis mereka. Ya, karena apa? Karena bertentangan dengan dalil hadis yang lain. Karena telah kita sebutkan tadi salah satu hadis yang sahih Allah Subhanahu wa taala membebaskan setiap hari dan setiap malamnya ada orang yang terbebas dari api neraka. Sementara hadis ini mengatakan hanya 10 hari terakhir. Begitu juga makfirah keampunan Allah setiap hari mulai dari hari pertama bulan Ramadan. Begitu juga kasih sayang Allah, rahmat Allah akan bisa didapati oleh seseorang setiap hari sampai akhir Ramadan. Jadi pembagian tiga ini salah pasti kita akan mendengar. Kalau ada ceramah Ramadan pasti ini merupakan dagangan yang sangat laku. Ya, hadis-hadis palsu seperti ini. Kemudian yang lainnya juga ya juga disebutkan salah satunya juga hadis-hadis yang berkaitan dengan doa buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu atau di, di dalam beberapa lapas Allahumma laka sumna wa ala rizki aftarna dan seterusnya. Ini seluruhnya diperiksa oleh para ulama ahli hadis tidak ada satupun yang sahih. Bacaan doa ini sebelum berbuka nggak ada satupun yang sahih. Yang sahih adalah yang disebutkan oleh para ulama ahli hadis dan dicantumkan di dalam kitab-kitab zikir yang sahih. Zahabal zama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ya, yang artinya dahaga telah lenyap, urat-urat telah basah dan pahala, dan pahala atau ganjaran tetap ada insyaallah. Maka ini perlu dimasyhurkan, ya banyak dari kita yang tidak mengetahui bahkan merupakan hafalan dari kecil hafalan-hafalan yang sudah biasa kita lakukan dari kecil sebagai tambahan juga eh, tentang masalah niat karena kita juga sebelumnya telah sampaikan niat di dalam Islam, di dalam kitab-kitab para ulama ahlus sunnah, di dalam kitab-kitab fikih, ya mereka mengatakan niat itu di dalam hati, tidak boleh dilapaskan ya dan termasuk pembahasan kita yang telah lalu juga dari pertanyaan dan bahkan ulama dari kaum syafi'i ya dari pengikut Imam Mazhab Imam Syafi'i mengatakan ya orang yang melapaskan niatnya dengan lisannya ini merupakan bid'ah munkar apalagi di dalam bulan Ramadan ya nanti kalau mau puasa besok apa yang dibaca nawaitu saumawadin nggak ada kita kita pikir kita aja, coba lihat nggak ada dalilnya. Coba lihat, nggak ada. Kita nggak akan ketemu dalilnya. Bahkan sudah dijelaskan oleh para ulama terdahulu ini merupakan perkara yang bid'ah. Maka kita harus hati-hati. waalaikumsalam kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu itulah yang saya maksudkan tadi, kita harus berilmu. Berilmu sebelum kita berkata dan berbuat, apalagi di dalam bulan Ramadan ini, maka kita harus mempelajarinya Adapun pembahasan kita tidak mencukupkan waktu kita karena kita mungkin ah, menyampaikan hanya yang penting-penting saja dan kita kembali menasihati kepada seluruh kita masih ada beberapa hari lagi kita akan insya Allah menghadapi bulan Ramadan maka silahkan ya cari buku baca atau misalnya ada ceramah-ceramah yang berkaitan dengan bulan Ramadan dan tentunya kita nasihati ya bukunya atau ceramahnya tentunya sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah jangan sembarang orang yang menyampaikan ya supaya ada ilmu kita di dalam menyambut bulan Ramadan begitu juga di dalam persiapan kita Eh, melakukan amalan-amalan di dalam bulan Ramadan. Demikianlah pembahasan kita pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat sebagai ilmu bagi kita dan juga untuk saya sendiri. Eh, kalau kita lihat waktunya mungkin sudah selesai setengah sepuluh tapi karena pertemuan ini kita terakhir insya Allah kita akan jawab beberapa pertanyaan yang ada. Silakan kalau ada yang <clears throat> sudah menulis pertanyaan-pertanyaan silakan disampaikan ke depan. Ana mau tanya bagaimana di dalam bulan Ramadan bila kita belajar yang tertutup waktu kita belajar yang tertutup waktu sholat kita belajar sedangkan waktu sholat sudah masuk apa yang harus kita lakukan? Di luar bulan Ramadan saja maka seseorang tidak boleh melalaikan waktu sholat apalagi dengan alasan belajar, apalagi dengan alasan menuntut ilmu agama. Seharusnya kita menuntut ilmu agama ya kita amalkan. Menuntut ilmu agama pas waktu sholat lewat dengan alasan belajar ini nggak boleh. Karena kita telah mengetahui di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW telah ditanyakan oleh para sahabat ayun amali afdal amalan apalah ya? apakah yang paling utama maka Rasulullah SAW mengatakan as-salatu ala waktiha salat tepat pada waktunya. Apalagi pada waktu-waktu yang ringkas, yang sedikit seperti sholat maghrib. Ya. Dan termasuk dikatakan oleh para ulama ancamannya di dalam surat Al-Maun fawailul lil musallin celakalah bagi orang-orang yang sholat di sini ditafsirkan oleh para ulama bukan orang yang meninggalkan sholat tetapi orang yang sholat salah satunya melalaikan waktu mengundur-undur waktu sudah mau habis waktunya baru sholat ini fawailul lil musallin bahkan ditafsirkan oleh para ulama yang lain di dalam tafsirnya yang sahih wailun itu adalah salah satu nama dari neraka neraka wail maka mereka akan dicampakkan ke dalam neraka wail walaupun mereka sholat apalagi orang nggak sholat orang sholat saja bisa masuk neraka maka sholat tepat pada waktunya harus kita lakukan jadi tidak ada alasan belajar. Bahkan kita bisa tunda, nanti bisa kita sambung lagi pas waktu waktu masuk sholat kita sholat berjamaah, nanti kita sambung lagi jam pelajaran berikutnya. Ya, maka ini adalah cara yang lebih bijaksana. Maka orang yang mengatur atau kepala sekolah atau ya bagian-bagian yang mengatur tentang masalah kurikulum ini juga harus diperhatikan supaya kita tidak melanggar syariat. Kalau kita ibu-ibu yang menyusui anak kita apakah wajib berpuasa apakah keringanannya? Ya, di sini ada khilaf para ulama. Masalah ibu yang menyusui dan ibu yang hamil. Sebagian ulama mengatakan mereka tetap ya maksudnya kalau mereka tidak bisa berpuasa mereka tetap mengkodok dan membayar fidyah dan ini lebih khusus kalau Ustaz lihat dari fatwa-fatwa ulama yang terkini itu khususnya fatwa fatwa ulama-ulama besar di Saudi Arabia mereka lebih menguatkan dalil dan fatwa mereka yaitu ibu yang hamil atau menyusui ketika mereka dikhawatirkan merusak atau mencelakai bayinya yang ada di perut atau misalnya menyusui tidak keluar air susunya maka mereka boleh berbuka dan mereka harus mengganti kuasanya mengkodok pada bulan yang lain dan membayar fidyah fidyah itu ketentuannya bisa dua caranya ya memberikan makan fakir miskin kalau satu batal puasa berarti satu orang kalau 30 berarti 30 orang atau misalnya bisa juga dikatakan oleh para ulama ya, dengan cara misalnya 30 hari satu hari dikumpulkan 30 eh, orang selesai sehari atau dibuat satu hari satu hari atau misalnya hanya dia dapat 10 orang 10 hari pertama kemudian ditambah lagi 10 hari kedua tambah lagi 10 hari ketiga jadi ini cara-cara membayar fidyah bisa makanan lengkap dengan lauk pauknya atau berbentuk beras makanan pokok kita dan itu e, ketentuannya adalah fidyah seperempat zakat fitri. Kalau kita mengeluarkan zakat fitri berapa, ya, atau lebih masurnya di negeri kita ini zakat fitrah, ambil seperempat itu adalah satu hari. Batal puasanya itu satu hari diberi fidyahnya sebesar itu. Itu kalau beras. Tapi kalau makanan harus dia sudah dimasak lengkap dengan e, lauknya. Dan pendapat yang kedua mengatakan tidak dibayar tidak diganti puasanya akan tetapi bayar fidyah saja dan pendapat ini yang Ustaz lebih condong pada pendapat ini dengan alasan yang kuat juga ada keterangan dari para sahabat begitu juga lihat dari kemaslahatannya karena yang namanya orang kalau seandainya setiap tahun dia hamil atau setiap tahun dia tidak putus-putus yang menyusui dan tidak mungkin dia berpuasa maka tidak akan ada kemungkinan dia untuk mengkodok puasanya baru lahir belum apa-apa lagi eh udah hamil lagi ya gimana mana puasa dia menjaga janin yang ada di dalam perutnya ya mau puasa lagi eh hamil lagi ya, kecuali kalau orang bisa menjarak puasa maka kita katakan sebaiknya dikotok tetapi kalau tidak maka kita katakan dia tidak kena beban kodok mengganti puasa tetapi hanya fidyah saja wallahu taala kemudian yang berikutnya Terus kalau kita sebelum berbuka puasa kita mempersiapkan kue atau makanan untuk berbuka karena untuk berbuka puasa biasanya banyak bukanya apakah diperbolehkan? Boleh, tidak ada masalah. Dan ulama tetap mengatakan tidak salah juga ada hadis Nabi SAW yang Ustaz lupa maknanya atau lafaznya. Setiap orang yang memberikan perbukaan puasa walaupun banyak orangnya dan berjenis-jenis maka dia dapat pahalanya insya Allah masing-masing dapat pahala. Misalnya bapak ini kurma, ini ibu ini kue, ini ibu ini cendol, ya digabung ada orang berbuka bersama, insya Allah semuanya dapat. Ini semangka atau nanti nasi, ya insya Allah semuanya dapat pahala. Yang gak dapat pahala yang tidak menyediakan. Apakah boleh kita mengazankan telinga kanan dan mengikomatkan pada telinga kiri pada bayi? Ini ada hadisnya tetapi hadisnya lemah. Mengazankan ya bayi yang baru lahir atau mengkomatkan kanan diazankan kiri dikomatkan ini hadisnya lemah walaupun Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Tuhfatul Maulud beliau mengatakan hadis ini bisa dipakai tapi setelah penelitian kita dari ulama hadis yang lain yang lebih banyak ya bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah jadi nggak perlu diazankan Ya kalau masalah azan dan komat ini banyak bedanya. Sampai orang juga mau berangkat haji diazankan juga. Ya, sampai nanti orang meninggal juga diazankan. Banyak sekali perkara-perkara bid'ah di dalam azan. Tolong diulangi siapa ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah kita lihat dari lapaknya ahlu sunnah. Dikatakan ahlu sunnah yaitu sunnah yang mengikuti sunnah Nabi. Apa yang dikatakan sunnah Nabi? Per, perkataan, perbuatan, ketetapan beliau, sifat beliau. Itu dikatakan sunnah. Ya, maka kita mengamalkan di dalam Islam ahlus sunnah yaitu mengikuti sunnah. Kemudian wal jamaah yaitu yang berjamaah. Yang berjamaah dikatakan telah kita sebutkan di dalam hadis tadi bahwa ya 73 golongan terpecah belah umat Islam maka 72 masuk neraka, satu masuk surga kata Rasulullah, satu adalah al jamaah. Kemudian ditanyakan siapa mereka? Maka anak-anak alaih yaum ashabi kata Rasulullah SAW apa yang saya berada di atasnya dan para sahabatnya para sahabat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikaitkan wal jamaah yaitu Al-Quran, kemudian sunnah yaitu hadis, kemudian ala fahmi sahabat yaitu memahami Islam ini sesuai dengan pemahaman para sahabat karena banyak orang yang memahami Al-Quran dia pakai dalil Quran juga dia pakai hadis sahih juga tetapi dengan otaknya sendiri maka terjadi penyimpangan kalau dia tidak lihat bagaimana pemahaman para sahabat di dalam memahami dalil tersebut. Maka itulah yang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah walaupun satu orang. Sebagaimana perkataan Abu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang dikatakan jamaah, kamu berada di atas kebenaran walaupun kamu hanya satu orang. Berikutnya, bagaimana kiat biar tetap istiqomah di bulan Ramadan secara total penuh sedangkan kami orang perantauan pada akhir Ramadan tiga hari sebelum Ramadan kita pulang kampung di perjalanan 18 jam. Ya, kita tidak bisa khusuk beribadah puasa. Ketahuilah wahai yang bertanya, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau memang suatu kebutuhan yang mendesak kita pulang kampung, misalnya silaturahmi kepada orang tua dan yang lainnya, ya maka ini sangat dianjurkan kemudian di dalam masalah safarnya antum di dalam masalah seperti ini ketahuilah orang yang safar itu pahalanya sama ketika dia sebelum safar sudah kita sampaikan sebelumnya jadi ada dua dua manusia yang pahalanya tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali orang yang sakit, <clears throat> yang kedua orang yang musafir. Dengan syarat apa? Dengan syarat orang yang sakit dan orang yang musafir ini ketika dia sehat, ketika dia mukim, dia orang yang biasa beramal. Ketika antum mulai dari satu Ramadan sampai misalnya tanggal 27 Ramadan, biasa beramal tidak putus-putus siang malam, terawihnya baca Quran. Ketika kita dalam perjalanan tiga hari atau beberapa hari menghabiskan waktu, ketahuilah insya Allah antum akan dapat pahala yang sama. Jadi itu ke kemuliaan atau kelebihan yang diberikan kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga orang yang sakit, dia akan mendapatkan pahala yang sempurna apabila sudah biasa dia melakukan amalan ibadah sebelumnya. Jadi ini merupakan berita gembira bagi kita. Jadi tidak perlu kita gelisah di dalam masalah ini, insya Allah akan diberikan pahala yang sama. Ya, jelas kita perbanyak, ya. Sambil duduk antum di dalam bis atau dalam perjalanan bisa berzikir baca Al-Quran dan semisalnya bisa berdoa ya amalan-amalan ibadah yang bisa kita lakukan. Bagaimana hukumnya jika ada seorang yang sholat tahajud dinampakkan pada orang lain dan orang tersebut memujinya, orang tersebut juga sholat di tempat gelap atau lampu rumahnya hidup, namun dimatikan dengan maksud sholatnya khusuk dan tidak diganggu orang orang lain. Di dalam masalah kekhusukan sudah kita sebutkan sebelumnya, memang para ulama menyebutkan di sini juga pernah terbaca salah satu pembahasan masalah sholat khusuk ini apakah boleh seseorang itu sholatnya memejamkan mata atau seperti ini mematikan lampu. Kebanyakan para ulama mengatakan makruh, karena dari e, riwayat-riwayat hadis Rasulullah SAW tidak ada sholat itu pejam mata nggak ada, supaya kusuk, ya. Atau seperti misalnya mati lampu. Maka ini bisa saja kita tidak semakin kusuk karena mengganggu ya konsentrasi kita kepada yang lain. Maka lihat juga kemaslahatannya ya dan niat yang ikhlas kembali kepada niat kita masing-masing hukum asalnya kita dalam masalah ibadah telah kita sebutkan tadi hendaklah kita menyembunyikannya kalau seandainya kita ya menampakkan amalan tersebut supaya orang juga bisa mengikuti kita ya bukan supaya kita dipuji ini insya Allah dapat pahala orang bersedekah dia terang-terangan tapi dia ikhlas dan dia ingin memancing orang supaya bersedekah ini pahala. Tapi tetap dikatakan oleh para ulama yang lebih utama adalah menyembunyikan. Ya, jadi kita tidak bisa menilai kalau ada orang misalnya dia sholat tahajud dinampakkan kemudian kita langsung kita katakan dia itu ingin dipuji nggak boleh. Kita nggak bisa menilai isi hati orang, nggak bisa kita nilai. Ya, kita melihat secara luar saja dia, insya sholat dia, insya dapat pahala itu saja. Adapun terima atau tidak itu kembali kepada hatinya masing-masing. Sama dengan permasalahan ini dan masalah mati lampu ataupun tidak mati lampu itu juga dilihat kemaslahatannya apa. Ya. Kalau di zaman dahulu memang mungkin listrik belum ada kan. Bagaimana jika kita melihat seorang berbuat kemungkaran dan dan beribadah tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, kita sampaikan padanya kebenaran dan mencegah perbuatan mungkar, tapi dia menentang dan marah. Ya, silakan ditinggalkan saja. Ya, dan dakwah itu kan tidak harus ya Eh, kita berhenti apabila orang marah, kita terus mendakwahinya kalau seandainya ada mudarat yang lebih besar, maka kita tinggalkan. Ini namanya orang-orang jahil. Allah Swt telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa 'anil jahilin." Kalau ada orang didakwahi, dia semakin keras, semakin melawan, semakin bisa mencelakai kita, orang-orang seperti ini tinggalkan saja. Kalau masih ada harapan untuk dia baik, maka kita ya sebaiknya tidak berhenti menyampaikan kebenaran dengan cara yang hikmah dan ilmu yang benar. Bagaimana cara hati, pikiran, hawa nafsu kita untuk bisa menahan diri dari godaan dan maksiat dunia dalam kehidupan sehari-hari? Ya kembalikan diri kita kepada Allah, selalu berzikir mengingat Allah, ya memperbanyak amalan-amalan sunat kita, ya karena Allah swt selalu menjaga kita orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Kalau kita semakin jauh, maka semakin jauhlah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita semakin jauh dari Allah, maka setan akan masuk. Kecintaan dunia kita semakin kuat. Itu kembali kepada kita masing-masing. Bagaimana cara membayar puasa bagi wanita yang sudah lampau dua tahun yang lalu yang ia dikarenakan yang ia dikarenakan alasan syar'i? Bolehkah di bulan Ramadan sekarang ini ia berpuasa lalu membayar fidyah puasa yang telah lampau kalau tidak ada alasan yang berkaitan tentang masalah fidyah, nggak boleh bayar fidyah. Ya, karena dibagi oleh para ulama sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada orang yang membayar, kalau dia berbuka puasa ada yang bayar kodok saja, mengganti puasa, ada yang bayar fidyah saja, ada yang dua-duanya. Jadi harus dibedakan. Kalau seperti ini keadaannya, yang bertanya, ya misalnya di sini adalah akhwat atau wanita, Kenapa dia membatalkan puasanya? Itu yang kita tanyakan. Kalau kita mendapatkan, kalau kita menguatkan pendapat bahwa orang yang hamil dan menyusui tidak perlu mengkodok puasanya, hanya membayar fidyah, maka kita bayar fidyah. Kalau seandainya tidak termasuk kriteria ini, maka dia tidak boleh membayar fidyah. Dia harus tetap berpuasa walaupun sudah dua tahun lampau, maka dia harus ansur puasanya. Kalau semakin dia tidak bayar, dia semakin berdosa. Dikhawatirkan nanti dia mati dalam keadaan hutangnya masih ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dilalaikan. Bahkan para ulama mengatakan berdosa. Seorang itu dia kalau sudah lewat satu tahun yang lalu, ternyata puasanya belum dibayar, tetap utangnya akan akan dia bayar sesudah selesai puasa Ramadan berikutnya. Dia wajib membayar utangnya dengan berpuasa lagi kemudian dia dalam keadaan berdosa karena melalaikan. Jadi ya, beban puasanya tidak jatuh dan dia dapat dosa dari sisi dia melalaikan. Jadi kita kita kembali sampaikan kepada yang bertanya, Lihat dulu ya, posisi Anda yang membatalkan puasa seperti apa? Yang membayar fidyah atau yang membayar kodok. Kalau yang membayar fidyah itu tidak harus di dalam bulan Ramadan bisa juga sama dengan mengganti puasa antum atau misalnya akhwat atau ikhwan yang yang dia harus membayar fidyah kalau yang membayar fidyah sepertinya kalau orang tua ya yang dia tidak sanggup puasa lagi sama sekali sudah sangat tua sekali dan tidak sanggup atau orang yang sakit dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya ini bayar fidyah karena dia masuk nanti sesudah bulan Ramadan dia sakit lagi nggak bisa puasa ini seperti ini fidyah maka sama dengan puasa tadi mengganti puasa begitu juga bayar fidyah tidak harus dalam bulan Ramadan antum bisa bayar di luar bulan Ramadan tetapi jangan dilalaikan nanti tunggu sudah masuk ini bulan Saban sudah ujung tinggal lima hari ternyata masih ada sebulan nah ini yang berdosa masih ada 10 hari lagi gimana menggantinya? antum tetap harus menggantinya sesudah habis bulan Ramadan ini tetapi dalam keadaan berdosa. Ini yang perlu kita hati-hati dalam masalah mengganti puasa. Jangan kita lalaikan. Bolehkah di luar Ramadan membayar fidyah? Telah kita jawab tadi. Tanya yang berikutnya, ini tulisannya sama, ini ada empat, sepertinya orangnya sama. Apa boleh kita mengikuti aktivitas pergaulan cara belajar bersikap, perbuatan, dan bergaul dengan kakak senior kita di kampus yang satu universitas dengan kita, sementara dia menyimpang seperti melakukan ibadah yang tidak ada Rasulullah SAW contohkan, berdakwah tidak mengikuti contoh Rasul aktivitas kampus yang suka politik. Ini dilihat anda mengikuti dia dalam masalah apa. Kalau di dalam masalah tugas-tugas universitas, tugas kampus nggak ada masalah. Tetapi kalau berkaitan dengan akhlak ibadah itu tinggalkan. Ya, dan ini tidak ada kaitannya dengan dengan peraturan-peraturan di kampus atau misalnya aktivitas di kampus. Dan tidak akan berkurang nilai Anda. Ya, maka hendaklah Anda mencari teman yang baik, teman yang soleh, teman yang mengetahui kebaikan yang selalu menegur kita apabila kita salah ya yang mereka sama-sama belajar Al-Quran dan Sunnah yang selalu membimbing kita yang atau kita yang selalu menegur dia dan menasihati dia di dalam kebenaran kalau dari ya pertanyaan ini tentunya banyak permasalahan yang ada secara kesimpulan kita sampaikan seperti tadi kalau aktivitasnya tidak ada berkaitan dengan masalah kampus ya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan maka tidak perlu kita ikuti dan muamalah seperti biasa ya seperti biasa misalnya kita ketemu salam ya, tanyakan kabar dia tetapi kalau kita terus bersama dia sementara kita tahu dia adalah ya orang yang menyimpang sesat atau misalnya amalan-amalan dia banyak yang tidak sunnah kalau anda ingin bergaul sama dia ya berarti anda harus siap konsekuensi anda harus sanggup mendakwahinya, mengajak dia kepada kebenaran. Kalau tidak sanggup, maka Anda akan terbawa olehnya. Kita bisa menilai diri kita masing-masing. Kalau kita tidak sanggup, kita tidak bisa merubah dia, lebih baik kita tidak dekat. Kalau tidak, kalau kita sanggup merubah dia, maka ini pahalanya sangat besar. Tergantung kepada diri kita masing-masing yang bertanya. Pertanyaan terakhir, di dalam Al-Quran ada seorang Luqman yang saya tanyakan apakah Luqman seorang yang soleh kalau penjelasannya. Luqman adalah dikatakan al-hakim, maka dikatakan Luqmanul Hakim dan dia bukan nabi. Walaupun disebutkan di beberapa tafsir dia seorang nabi, tetapi para ulama ahlus sunnah wal jamaah menguatkan Luqman al-Hakim adalah seorang yang diberikan oleh Allah hikmah, maka dikatakan al-Hakim. Dan dia bukan seorang nabi. Ya, bukan seorang nabi dan bukan seorang rasul. Wallahu taala alam demikianlah pembahasan kita pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat apabila kita dengarkan e, bersiaplah untuk menghadapi Ramadan ya, dengan ilmu dengan keikhlasan dengan bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyaklah berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada Ramadan ini dan Ramadan yang berikutnya dan diberikan kekuatan ya untuk mengamalkan ya, puasa pada siang harinya dengan menahan seluruh ya yang bisa membatalkan puasa begitu juga puasa mata kita telinga hati dan seterusnya begitu juga malam supaya kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk dapat salat tarawih berjamaah kemudian seterusnya sampai akhir malam dan kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan perjuangan ya ikhtiar dengan memilih sebab kemudian jangan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa karena itulah kunci daripada keberhasilan lebih kurang mohon maaf atas segala perhatiannya kita ucapkan terima kasih. Ya, apabila ada salah saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.